La di sini adalah la yang menunjukkan an-nafi. Yaitu tidaklah disembelih karena Allah Subhanahu wa taala bimakanin di tempat yuzbahu fihi li ghairillah yang di tempat tersebut disembelih padanya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diperuntukkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ini dengan penyebutan nafi dan tidak dengan menyebutkan nahi tidak berbentuk larangan tapi berbentuk penafian bahwa tidaklah disembelih. Dan ini lebih asyad lebih keras pelarangannya apabila disebutkan suatu bentuk kalimat tersebut dengan bentuk penafian karena seakan-akan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam tersebut telah ditinggalkan dan tidak lagi dikerjakan. Naam. Maka tidaklah boleh disembelih sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan. Karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tempat itu menjadi syiar yang tempat itu menjadi kebiasaan kaum jahiliyah atau kaum musyrikin untuk menyembelih hewan-hewan yang mereka sembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala secara umum apakah kepada jin atau kepada penghuni lembah yang mereka anggap berkuasa ataukah kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang yang saleh dan selainnya. Apabila mereka menjadikan suatu tempat mereka jadikan sebagai tempat biasanya mereka menyembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut dan menjadi perayaan-perayaan dan merayakan hari-hari besar mereka yang syirik di tempat tersebut maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menyerupai cara mereka beribadah walaupun kaum muslimin tersebut melakukannya mereka peruntukkan untuk Allah subhanahu wa taala maka di sini kaum muslimin rahimakumullah dalam bab ini pula beliau hendak memberikan peringatan pada kaum muslimin bahwa sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dibangun di atas mukhalafah al-musyrikin wa ashabil jahim. Agama yang dibangun di atas sikap menyelisihi dan tidak menyerupai kaum kufar, kaum musyrikin, dari ahlul kitab dan selain mereka. Al-Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak, agama yang berada di atas cahaya dan petunjuk. Maka tidaklah sama antara apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dibawa oleh hawa-hawa mereka, hawa-hawa nafsu mereka, yang dibawa oleh bala tentara iblis dari kalangan para syaitan dari jin dan manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita melihat dakwah beliau senantiasa dakwah yang mengajak kepada sikap menyelisihi apa-apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin, yang diamalkan oleh kaum jahiliyah, yang diamalkan oleh ahlul kitab, yang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau senantiasa memberikan peringatan dari bahayanya terjerumus sebagian dari umat ini ke dalam langkah-langkah mereka mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi dari kaum jahiliyah tersebut. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga tatkala mereka pun masuk ke dalam lubang biawak, lubang yang demikian sempitnya, kalian pun akan berusaha mengikuti mereka. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengumpamakan mereka-mereka dari umatnya akan ada yang mengikuti langkah-langkah kaum jahiliyah dari Yahud wan Nasara wa di dalam mengikuti cara-cara dan tradisi-tradisi mereka. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil dari Alkitab wa Sunnah wa qaulullah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "La takum fihi abadan." Janganlah kamu menegakkan ibadah di tempat tersebut selama-lamanya. La takum dari qama yakumu al-qiyam yang dimaksud di sini dengan menegakkan ataukah berdiri yaitu melaksanakan sholat mendirikan ibadah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tusalli fihi abad. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Dan ungkapan al-qiyam berdiri yang dimaksud adalah sholat ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Sering disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakumul lail man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang berdiri maksudnya beribadah melaksanakan salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumul lail berdiri di malam hari maksudnya salat maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud oleh Allah larangan untuk sholat di dalamnya adalah masjid yang disebut dengan Masjidud Dirar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat sebelum Allah menyebutkan ayat ini dalam surat taubah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di tempat yang dibangun oleh kaum munafikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan masjid tersebut sebagai masjidul dirar. Ad-dirar dari kata al-mudarah yang mendatangkan kemudaratan. Yang mendatangkan kemudaratan. Naam. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. La darar wala dirar. Sebagian dari para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan darar adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu akan tetapi memudaratkan bagi yang lain. Ini tidak boleh. Sesuatu yang kamu sendiri ingin mengambil manfaat dan mendatangkan kemudaratan terhadap yang lainnya. Sedangkan dirar adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kamu dan tujuan kamu adalah untuk mendatangkan kemudaratan kepada yang lain. Tidak ada manfaat yang kamu kerjakan dari itu. Akan tapi justru mendatangkan kemudaratan kepada yang lainnya dan itu yang mereka inginkan. Maka ini disebut dirar namun sebagian para ulama ada yang menyamakan antara makna darar dan dirar dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min babit ta'kid dalam rangka untuk menegaskan. Walhasil bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melaksanakan sholat di masjid yang dibangun oleh kaum munafikin yaitu masjid dirar disebabkan karena masjid tersebut adalah masjid yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi masjid tersebut dibangun dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin menghancurkan persatuan yang ada di kalangan kaum muslimin, mencerai beraikan persatuan yang ada pada mereka. Ini tujuan mereka. Dan inilah keinginan mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang dikehendaki oleh orang-orang munafikin tatkala mereka membangun masjid tersebut. Sehingga tatkala mereka memiliki niat yang buruk tersebut, suatu ketika mereka berkeinginan untuk membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan sholat di masjid itu. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam eh, Naam tatkala mendengarkan khabar dari mereka Mereka datang kepada Rasulullah meminta-minta bahkan bersumpah Ya dengan berbagai macam sumpah-sumpah yang palsu bahwa kami mendirikan masjid itu untuk orang-orang yang uh, mempunyai illah, orang-orang yang uzur sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke Masjid Kuba atau ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup sholat di tempat tersebut. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maksud dan tujuan mereka membangun masjid tersebut. Yang pertama, dinamakan masjid itu ad-dirar. Disebabkan karena menyebabkan kemudaratan pada masjid Kuba. Mendatangkan kemudaratan kepada masjid Kuba yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin sebagai masjid yang pertama yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Ya, oleh karena itu dinamakan masjid itu dirar li'anna hadzal masjid bisababihi Madaratun li Masjid Quba. Masjid ini dengan sebab didirikannya mendatangkan kemudaratan bagi Masjid Quba. Sehingga mengurangi jamaah yang ada di tempat tersebut ya dan memecah belah kaum muslimin yang semestinya mereka berada di masjid yang satu menyatukan kalimat mereka menyatukan hati-hati mereka akan tapi dengan sebab dibangunnya masjid tersebut maka terpecah belahlah sufuful muslimin oleh karena itu berdasarkan perkara ini pula para ulama mengatakan tidak sepantasnya apabila di sana sudah didirikan satu masjid ya lalu kemudian mendirikan masjid lagi ya dengan tidak ada hajah tertentu naam sebab yang demikian dikhawatirkan akan mendatangkan tafriq memecah belah di antara kaum muslimin naam dan juga sebab yang kedua yang menyebabkan masjid tersebut menjadi masjidud dirar adalah al-kufur. Kekafiran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membangunnya adalah al-munafiqun. Orang-orang munafik. Yang mereka menyimpan di dalam hati mereka kebencian kepada Rasulullah. Kebencian kepada kaum mukminin, Kebencian kepada Islam walaupun mereka menampakkan secara zahir Sikap wala mereka, loyal mereka kepada kaum muslimin. Nah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Tatkala mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami adalah orang-orang beriman. Namun tatkala mereka kembali berkumpul bersama tin syaitan-syaitan mereka. Maka mereka pun mengatakan, kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok dan mengecek mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dengan sebab ini pula lah. Maka masjid itu pun dinamakan Masjid Dirar. Kemudian sebab yang ketiga, dengan dibangunnya masjid tersebut menyebabkan tafriq bainal mu'minin. Terpecah belahnya di antara kaum mukminin. Terpecah belahnya barisan kaum muslimin. Dan itu yang mereka inginkan. Dan inilah yang mereka harapkan agar kaum muslimin itu bercerai-berai. Nah. Kemudian yang keempat, tujuan mereka membangun masjid tersebut adalah untuk mengawasi ya dan sebagai persiapan tempat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang akan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebab asal dari pembangunan ini dalam beberapa riwayat disebutkan seorang yang bernama Abu Amir Al-Fasik al Khazraj di mana Abu Amir tersebut ya ketika dia berangkat ke Rum akhirnya dia pun menjadi seorang Nasrani dan rahib dan memiliki hubungan dengan kaum munafikin sehingga dia telah mempunyai perjanjian dengan Raja Herakl pada waktu itu bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada kaum Yahud dan munafikin untuk mengirimkan bala tentaranya melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Maka dengan tujuan itulah dibangunlah masjid ini agar kemudian tatkala bala tentara yang berasal dari Romawi tersebut datang, maka mereka pun menampung di masjid tersebut. Mereka membangunnya dan mereka berpura-pura di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka mendirikannya untuk orang-orang yang lemah. Mereka mendirikannya dalam rangka untuk uh, yakni memberikan kesempatan untuk sholat secara berjamaah kepada mereka-mereka yang tidak sanggup datang ke Masjid Kuba ataukah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka setelah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat maka mereka pun menghancurkan dan membakar masjid tersebut dan termasuk yang membakarnya adalah seorang yang bernama Malik bin Dukhshum saudara dari Banu Salim bin Auf dan Ma'an bin Adi bersama dengan saudaranya Amir bin Adi. Walhasil ikhwan fiddin inilah yang disebut dengan Masjidud Dirar yang dibangun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Naam. Sehingga masjid yang modelnya seperti ini disebutlah Masjidud Dirar. Ya, Sebagian dari kalangan para ulama ada yang ketika menjelaskan tentang Masjidud Dirar tersebut adalah setiap masjid yang dibangun di atas selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengumumkan seperti itu. Sehingga masjid yang dibangun di atas ria ataukah masjid yang dibangun di atas eh, na'am eh, di atas ria dan riba dan yang semisalnya adalah masjid yang dibangun di atas kejahatan sehingga tidak bisa dilaksanakan sholat di dalamnya. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh banyak dari kalangan para ulama dengan azar-azar dari para sahabat. Kalau hanya sekedar bangunan yang dibangun di atas kejahatan, lalu mengapa para ulama membolehkan pelaksanaan sholat di gereja-gereja ataukah di tempat-tempat ibadahnya Yahud, Bi'ah dan Kanisah. Para ulama sepakat bahwa orang yang melaksanakan sholat di gereja ataukah di eh, tempat-tempat uh, ibadah uh, naam dari Yahud dan mereka melaksanakan sholat di tempat yang tidak ada najis padanya dan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melaksanakan sholat, mereka sepakat bahwa sholat tersebut sah. Dan itu dinukil dari sekian banyak dari para sahabat. Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Mereka melaksanakan sholat dengan syarat di sana tidak ada berhala-berhala, tidak ada salib-salib yang digantung. Naam, oleh karena itu tatkala mereka memenangkan dan membuka berbagai macam negara-negara dan mengalahkan e, kekuasaan mereka dan dimenangkan oleh kaum muslimin maka mereka naam terkadang melaksanakan sholat di dalam gereja tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak secara mutlak hukumannya bagi setiap masjid yang dibangun di atas asyar. Demikian pula ada fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymi. Rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menjelaskan tentang masjid yang dibangun dari hasil riba misalnya atau dari hasil kemaksiatan. Ya, contohnya misalnya seorang artis yang eh, naam dia menghasilkan eh, hartanya tersebut dari hasilnya dia sebagai artis, sinetron atau penyanyi sehingga mendapatkan uang yang banyak lalu sebagian dari uang tersebut dibangun dibangunlah pondok pesantren ataukah dibangun masjid. Nah, apa hukumnya melaksanakan sholat di masjid yang dibangun di atas? Eh, naam, di mana masjid tersebut berasal dari uang-uang yang yang haram. Maka kata beliau, al-aslu fil ardi anna kullal ardi masjid wa tahur. Asalnya bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini adalah masjid dan suci. Seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Dan di sini menunjukkan bahwa eh, Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama tidaklah menganggap secara mutlak bahwa masjid yang dibangun di atas harta yang haram dianggap sebagai masjid ad-dirar. Akan tapi masjid ad-dirar tersebut seperti yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kufru billah, mereka yang bangunnya adalah orang-orang munafikin, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan mereka membangunnya dalam rangka untuk memodoratkan masjid yang lain dan mereka membangunnya dalam rangka untuk mengawasi kaum muslimin dan mengawasi gerakan-gerakan mereka untuk menghancurkan dan memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, sekarang ini ada anggapan ya yang mereka menganggap bahwa ada sebagian masjid-masjid yang dianggap oleh mereka adalah masjid ad-dirar. Naam, seperti masjid yang dinamakan masjid Pancasila, ya. Masjid Amal Bakti Pancasila. Nah, sekarang ini banyak atau ada di antara mereka lah orang-orang menganggap bahwa yang demikian inilah yang disebut dengan Masjidud Dirar. Subhanallah. Apakah memenuhi persyaratan-persyaratan demikian? Apakah kalian menuduh bahwa orang-orang yang membangunnya tersebut adalah orang-orang munafikin? Orang-orang yang telah kafir? Ya, apakah kalian menuduh bahwa tujuan mereka ya dan maksud mereka membangun masjid tersebut adalah dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin dan dalam rangka untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Subhanallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini semua menunjukkan burhan dan bukti. Pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. La takum fihi abadan. Janganlah kalian sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahakku an masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal kali pembangunan tersebut lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya lebih berhak engkau mendirikan ibadah di dalamnya fihi karena di dalam masjid tersebut rijalun yuhibbuna ayatataharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mereka senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masjid apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ulama salaf menafsirkan bahwa yang dimaksud masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah Masjid Kuba. Dan ini datang riwayat dari Ibnu Abbas dari Urwah bin Zubair, dari Atiyah, dari Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan selain mereka. Mereka mengatakan bahwa masjid yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut adalah Masjid Kuba. Masjid yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menguatkan lagi ya adalah kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang kaum muslimin yang mereka cinta dan mereka senang untuk bersuci. Ya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang bersuci orang-orang yang bersuci di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Uwaim bin Sa'id Al-Ansari dan yang lainnya ya bahwa ketika ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Kuba lalu kata beliau kepada mereka Inna Allah Azza wa Jal qad ahsana alaikum uthana bittahur. Atau bittuhur. Fi kisati masjidikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pujian yang demikian baik kepada kalian. Tentang masjid kalian. Apa yang kalian kerjakan? Kata mereka, ya Rasulullah, kami tidaklah mengetahui sesuatu dari apa yang kami kerjakan melainkan tatkala kami beristinja membersihkan dari kotoran maka kami menggunakan air. Kami pun mencucinya dengan menggunakan air. Maka kata Rasulullah SAW. "Huwa Itulah dia penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada kalian maka hendaklah kalian menggunakan air tersebut tatkala kalian beristinja. Maka dari hadis ini nampak bahwa yang dimaksud dengan masjid tersebut adalah Masjid Kuba. Namun di sana ada pendapat yang lain dari para ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud masjid tersebut adalah Masjid Nabawi. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa ada dua dari kalangan kaum muslimin pada waktu itu sedang bertengkar berselisih mereka memperselisihkan tentang masjid yang dibangun di atas takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut salah seorang dari mereka mengatakan huwa masjidu Quba itu adalah Masjid Kuba. Yang satunya mengatakan huwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab pertikaian terjadi di antara mereka kata beliau huwa masjidi hada yang dimaksud adalah masjidku ini Itu masjid apa masjidnya Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kelihatan kok terjadi pertentangan. Hadis ini mengatakan masjid Rasulullah SAW, sedangkan hadis yang tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut berkenan tentang Masjid Kuba. Namun tidak terjadi pertentangan pada hakikatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Kathir rahimahullahu taala bahwa hadis yang mengatakan ini adalah masjidku, yaitu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah menafikan bahwa masjid yang disebutkan di dalam ayat itu adalah masjid Kuba, karena kedua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari awal kali. Maka masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula, dan masjid Kuba demikian pula berbeda dengan masjid Dirar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasuluh min qablu. Naam, maka tidak terjadi pertentangan dan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjid Kuba dan tidaklah menafikan bahwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan ayat ini di dalam bab tentang penyembelihan. Padahal kalau kita perhatikan tidak ada hubungannya. Yang dijelaskan di dalam ayat ini tentang Masjidul Dirar apa hubungannya dengan tidak bolehnya seorang menyembelih? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang disembelih padanya selain Allah azza wa Jalla. Adapun yang menjadi syahid dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkenaan tentang judul yang beliau sebutkan. Bahwa tempat-tempat yang diperuntukkan ya dalam hal penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus dijauhkan. Dan kaum muslimin tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih di tempat tersebut walaupun mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid ya yang mereka bangun tatkala mereka membangun masjid tersebut dan dipersiapkan untuk mengamalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah. Ketika telah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan la takum fihi abada. Jangan kamu melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, karena sudah menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah, Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan terjadinya penyerupaan amalan yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang dikerjakan oleh kaum munafikin wal kuffar di satu tempat. Maka tatkala masjid tersebut menjadi masjid dirar, masjid yang memudaratkan kaum muslimin, Allah melarang. Ya. Bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Nah, maka demikian pula tempat-tempat penyembelihan mereka yang telah menjadi syiar mereka dan menjadi id mereka di tempat tersebut yang kebiasaan mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperbolehkan pula bagi kaum muslimin untuk menyembelih di tempat tersebut disebabkan karena penyerupaan ibadah tersebut yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan apa yang diamalkan oleh mereka dari kalangan kaum musyrikin. Nah. Dan ini lebih dijelaskan lagi di dalam hadis yang berikutnya. An Thabit ibn Dhahak. Dari Thabit ibn Dhahak. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala. Beliau mengatakan. Nadara rajulun an yanhara iblan ibilan bibuwanata ada seseorang bernadar yang dimaksud dengan nazar adalah mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Dia mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib. Nah, misalnya dia mengatakan apabila saya sembuh, maka saya akan berpuasa tiga hari maka puasa tiga hari tersebut yang pada asal hukumnya sunnah bagi dia. Ketika dia telah menetapkan yang menjadi nazar, maka menjadi wajib. Dan nazar ini asal hukumnya adalah makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan Ketika beliau ditanya tentang nazar kata beliau, "Innahu la ya'ti bi khair." Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik gitu. Ya, sehingga ketika seseorang misalnya ya, dia bernazar menyatakan kalau saya sembuh, saya akan bernazar demikian. Lalu kemudian dia sembuh. Dia sembuh bukan karena nazar itu. Sama sekali tidak merubah takdir. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Akan tetapi Allah jika menginginkan dia mati dengan penyakitnya maka dia mati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia menjadi sehat dari penyakitnya tersebut maka dia pun disehatkan. Tidak ada hubungannya dengan nazar layak tibi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Dan nazar tersebut hanyalah dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Karena seakan-akan dia tidak mau beribadah kecuali setelah mendapatkan Hah? Arribah, laba, keuntungan, iya kan? Kalau saya sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti dia tidak puasa gitu. Nah. Ya, sehingga orang ini disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat orang yang bakhil, orang yang kikir. Namun apabila seorang telah terlanjur bernazar, sudah terlanjur dia menetapkannya sehingga telah menjadi wajib atas dia dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka dia pun wajib untuk menunaikannya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada mereka yang telah menetapkan nazar lalu mereka pun menunaikannya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. nazar rajulun bernazar seseorang an yanhara ibilan bibuanata untuk menyembelih unta di Buana. Ya, Buana salah satu tempatnya. Kata Al-Baghawi, tempat yang berada di bawah Mekah sebelum Yalamlam. Yalamlam. Mikotnya penduduk mana ya, kwan? Yalamlam. Hah? Hah? Yaman, Ahlul Yaman, na'am. Sant. Maka Nabi SAW pun bertanya sebelum dia melaksanakan nadarnya itu. Hal kana fiha wathanun min awzanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahili yang pernah disembah? Di daerah Buana itu. Apakah ada? Di tempat tersebut berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah Nah, kalau Maka mereka menjawab, tidak ada. Sebab kalau ada, maka tentunya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka kaum jahiliyah kalau mereka punya berhala di sana, mereka akan selalu melaksanakan ibadah di hadapan berhala mereka. Mereka menyembeli untuk berhala tersebut dan mereka mengagungkan berhala tersebut dengan berbagai macam sifat-sifat yang mengagungkan berhala itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ada, berarti tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan penyembelihan di tempat yang biasa dilakukan penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat. Ya. Adalah maksiat. Walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi tasyabbuh Ya, yang terjadi penyerupaan ibadahnya kaum muslim dengan ibadahnya kaum musyrikin, ahlu jahiliyah. Qala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Fahal kana fiha idun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut menjadi Id, hari raya mereka? yakni mereka selalu berkumpul di tempat itu. Walaupun tidak ada berhala yang mereka sembah, tapi tempat itu selalu menjadi syiar mereka di mana mereka jadikan sebagai tempat berkumpul kaum jahiliyah. Nah, ya seperti misalnya melakukan acara-acara, istilahnya apa ya, Kenduri, ya. Nah, Berbagai macam acara kenduri. Nah. Ya. Nah, kalau istilah mereka mawalid berbagai macam acara yang mereka lakukan secara rutin di tempat tersebut. Walaupun tidak ada sesembahan, walaupun tidak ada berhala, tapi mereka jadikan sebagai syiar syirik mereka. Maka Rasulullah SAW pertanyakan itu. Adakah itu menjadi tempat id mereka yang mereka selalu mendatangi tempat itu? Ya? Lalu mereka menampakkan syiar-syiar syirik mereka di tempat tersebut? Kalau Jawab mereka tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Aufi binadrik." Kalau begitu tunaikan nazarmu. Ya, karena dua ini sudah tidak terpenuhi, ya. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Kalau begitu tunaikan nazar kamu. Nah. Ya. Sebab azabah adalah perkara ibadah. Penyembelihan merupakan perkara ibadah. Dan biasanya seorang kalau mengkhususkan suatu tempat, satu yang dipertanyakan, kenapa dia mengkhususkan untuk melakukan penyembelihan di tempat itu? Iya kan? Pasti ada sesuatu. Nah, ketika orang ini hendak mengkhususkan suatu tempat untuk dijadikan sebagai tempat penyembelihan, dipertanyakan. Makanya Rasulullah SAW tafsil, perinci terlebih dahulu. Apa sebabnya dia menyembelih di buana? Nah, ya. Kalau misalnya, ya. sini tempat apa yang diselamatkan ya kawan? Nah, atau di Surabaya misalnya. Ada seorang yang datang pada antum tanya, saya bernazar mau menyembelih kambing. Di mana? Di Ampel. Nah, di ampel. Apa yang tergambarkan pada kita? Ampel ini merupakan syiar al-jahiliyah. Syiar kuburiyin. Dan mereka selalu mengadakan id-id mereka di tempat tersebut. Sehingga ketika dia mengususkan tempat itu, dipertanyakan. Iya kan? Ya. Terlebih lagi kalau mereka di sana melakukan penyembelihan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak melakukannya, tapi kalau tempat itu sudah menjadi id mereka, ya, maka tidak diperbolehkan. Nah, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki terjadinya penyerupaan antara ibadatul muslimin wa ibadatul kuffar wal musyrikin. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi dia harus membayar kafarah ketika dia menyelisihnya. Kafaratuhu kafaratu yamin. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kafarahnya adalah kafarah yamin karena dia harus menyelisihi nazarnya tersebut dan menggantinya dengan kafarah sumpah. Nah. Apa itu kafarah sumpah ya akhi? Bu Muhammad. Dari sebelum itu. Kalau sudah tidak sanggup baru puasa tiga hari. Hah? Mana? Abdul Malik. Beri makan pada 60 atau 70? Hmm? Ha, Hudzaifah. 60 atau 70? Hah? 60. 60 yakin? Naam. Ha. 10 <laughs> ya. Ha antum beli salah satu dari dua-duanya, dua-duanya pahit. Hmm. Nah, sepuluh. Atau memberi makan atau apa? Hah? Hah? Beli pakaian. Sant. Fa'innahu la wa li nadrin fi ma'asyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat pada Allah wala fi ma la yamliku ibnu Adam dan tidak boleh pula menunaikan nazar terhadap apa-apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam tersebut. Yang tidak dimiliki ini ditinjau dari dua sisi. Tidak dimiliki secara syar'i atau tidak dimiliki secara qadari. Ya. Nah, tidak dimiliki secara syar'i misalnya dia mengatakan ya, aku bernazar untuk membebaskan ya aku bernazar untuk membebaskan budak miliknya si fulan oke membebaskan budak milik si fulan ya itu bukan milik dia ya kan nah sementara tuan yang yang memiliki budak tersebut tidak ingin membebaskannya. Itu milik dia. Nah, dan dia berhak untuk membebaskan atau tidak membebaskannya. Ya, maka ini bukan pada kepemilikan dia. Atau secara qadari. Dia tidak memiliki, misalnya dia mengatakan, "Aku bernazar pada hari ini untuk terbang dengan kedua tanganku." Misalnya. Ya. Nah, terbang dengan kedua tangan. Hei, dia tidak mampu, ya, tidak dalam kekuasaannya. Maka dalam hal ini layan akid. maka tidak sah nazar yang seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syaratihima. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanatnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tayyib ila huna ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.